Kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah wa la hawla wa la quwati illa billah ma ba'd Baik untuk pelajaran kita majukan ya kurang lebih 15 menit untuk setoran matan terlebih dahulu.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 قال فأخبرني أن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء يتطاولون في البنية ثم انطلقا فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم عن عمر رضي الله أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد شديد سواد الشعر لا يرى لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس عند حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذ ووضع كفيه على فخذيه آه، ثم قال يا محمد آه، أخبر أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن تشهد أن لا إله إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آه، قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه آه، قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آه، واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره آه، قال صدقته قال فأخبرني عن الإحسان قال ال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء آه، يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست, فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم فإنه جبريل آتاكم أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال <clears throat> أيضا آه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ ضاع علينا رجل شديد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 tu'mina bil qadari khairi wa syarri qala sadaqta uh, qala fa akhbirni anil ihsan qala uh, fa akhbirni anil ihsan qala أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال آه، أن تلد الأمة ربتها وأن آه، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة الأراة العالة آه، رعاء السعي يتطاولون في البنيان ثم قال summa talaqa falabistu maliyan summa qala eh, ya eh, ya Umar atadari man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam Allah wa rasuluhu a'lam eh, qala fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum rawahu Muslim atakum yuallimukum dinakum rawahu Muslim sekarang pekan depan yang belum besok baik pecinya dirapikan yang tidak hadir siapa yang belum hadir Wildan Barik Damar Akhwan siapa lagi Umar Umar yang tidak sakit segera hadir ke majelis. <coughs> Baik kita lanjutkan penjelasan dari hadis yang kedua. Masih di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita baca dulu dari syarah Sebagian sudah kita baca ya syarahnya Dan kita baca dulu syarah dari Syekh Ibn Uthaymin Hafidhu Rahimahullahu Ta'ala Qala Syekh رحمه الله هذا الحديث يستفاد منه فوائد منها Hadis ini diambil faidah darinya beberapa faidah di antaranya yang pertama ya bisa ditulis cepat secara makna ya anna man anna min hadin nabi sallallahu alaihi wasallam mujalasatu ashabihi bahwasanya di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mujalasah duduk-duduk ya bersama sahabatnya baik duduk bersama para sahabatnya dan ini kata beliau hadzal hadyu yadullu ala husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan petunjuk ini menunjukkan terhadap baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi terkadang beliau duduk-duduk kumpul dengan para sahabat tidak jaim ya apa jaim jaga image ya tapi kumpul dengan para sahabat dan tentu saja kumpulnya beliau duduk-duduknya beliau dengan para sahabat lahir dari situ apa il ilmu bukan semata-mata nongkrong tidak bermanfaat ngopi bareng tidak bermanfaat tapi ada ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang pertama. Apa yang pertama? Di antara petunjuk Nabi adalah apa? Mujalasah, duduk bersama para sahabat. Kemudian yang kedua, annahu yanbaghi lil insan ayyakuna za ishratin ma'an nas wa mujalasatin wa alla yanzawi anhum bahwasanya seharusnya bagi seseorang ya seorang manusia untuk memiliki asyrah pergaulan bersama manusia mujalasah ya bermajelis duduk boleh ya adanya perkumpulan dan tidak berpisah dari mereka, tidak menyendiri. Ini keadaan yang harus ada. Karena kita itu manusia. Ya, makhluk sosial perlu ada pertemanan, ada perkumpulan, ya. Tentu saja bukan perkumpulan yang di situ ada perkara negatif, ada perkara maksiat, ya. Baik. Jadi bagi seorang seharusnya apa? Memiliki perkumpulan, pergaulan bersama manusia dan mujalasah duduk kumpul bersama mereka <clears throat> jangan sampai kita ini penampilannya sudah lain sendiri dari masyarakat tidak bergaul ya tidak tidak bergaul dan jenggotan misal banyak jenggotnya seringnya jubahan tapi tidak bergaul dengan masyarakat ini tidak seharusnya kemudian yang ketiga annal khiltah ma'nas afdalu minal uzlah ma lam yukhsha ma lam yakhsha al insanu ala dinihi bahwasanya bergaul dengan manusia itu lebih afdol daripada uzlah daripada menyendiri daripada mengasingkan diri ya bergaul berkumpul bersama manusia lebih utama daripada menyendiri daripada mengasingkan diri daripada mengasingkan diri selama seseorang tidak mengkhawatirkan terhadap agamanya selama seorang tidak khawatir terhadap agamanya fa in ala dinihi fal uzlatu afdalu maka apabila dia khawatir terhadap agamanya ya apabila dia khawatir terhadap kondisi agamanya maka uzlah menyendiri itu lebih utama baik jadi apa tadi bergaul lebih utama daripada menyendiri kalau agamanya bisa terjaga tapi kalau agamanya dengan bergaul kita bisa menyebabkan ketakwaan kita berkurang bahkan hilang karena pergaulan yang ada kita bukan memberi warna yang baik tapi malah diwarnai dengan warna yang jelek maka lebih baik apa menyendiri Terlebih pada masa kita ini ya terlebih memang manusia itu aksaruhum apa kebanyakan manusia la yashkurun tidak bersyukur kebanyakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala maka perkumpulan-perkumpulan yang bisa menyebabkan agama kita tercoreng maka dijauhi ya Baik, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yushaku ayyakuna khairu malin malir rajul gonamun yat yutba'u biha atau ba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatri hampir-hampir ya sebaik harta seseorang sebaik-baik harta seseorang adalah gonam apa gonam hmm? kambing kambing yang yang dia ikuti ya yang dia ikuti dia bawa dengan kambing tersebut sya'fal jibal gunung yang paling tinggi apa puncak gunung kambing yang dia ikuti yang menuju puncak puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan. Baik, dilewati dulu itu ya. Wa mawaqi'al qatri. Jangan dulu dikasih terjemah. Menara Bu ya. Baik. Jadi pada masa fitnah masa-masa penuh dengan kemaksiatan ketika manusia banyak yang sudah lupa dengan agamanya maka sebaiknya kita apa sudah ngurusi apa ternak saja ya lebih baik ngurus ternak ngurus peternakan ngurus kambing ngurus apa saja daripada ikut kumpul dengan manusia yang sudah banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat annal malaikah Alimus salatu wassalam yumkinu an yadharu linnas bi ishkalil bashar. Ini pelajaran yang keempat dari hadis bahwasanya manus, e, malaikat semoga tercurah salawat dan salam kepada mereka yumkinu ya mungkin bahkan bisa saja me Nampilkan dirinya kepada manusia, menampakkan dirinya kepada manusia dengan bentuk manusia. Jadi malaikat itu bisa menampakkan wujud kepada manusia dengan bentuk manu manusia. Karena Jibril alaihissalatu wassalam tala'a 'ala sahaba 'ala al-wasfil madhkur fil hadis. Karena malaikat Jibril alaihissalatu wassalam beliau muncul ya di hadapan para sahabat dengan sifat yang disebutkan dalam hadis. Ya, ala wasfil madhkur dengan sifat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Rajulun syadidu sawadis sya'ri syadidu bayadhi thiyab la yura li asar safar wa la ya'rifu minna as min minna sahaba ahadun baik sifatnya apa seorang yang sangat hitam rambutnya sangat putih pakaiannya tidak terlihat padanya bekas safar dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengenalinya ini jadi malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah beliau berubah wujud menjadi manu manusia. Begitu juga ke malaikat Jibril ketika datang kepada Maryam alaihissalam ketika memberikan kabar gembira kabar bahwasanya Maryam alaihissalam akan diberi anak tanpa hubungan terlebih dahulu tanpa punya suami terlebih dahulu. Malaikat Jibril ketika itu berbentuk berwujud manu, manusia yang sempurna. Cowok ganteng ya. Basyarun sawiyya. Ya. Baik, itu dua contoh malaikat berubah wujud menjadi wujud manusia. Kemudian yang kelima husnu adabil muta'allimi amamal muallimi baiknya adab pelajar di hadapan pengajar ya baiknya adab pelajar seorang murid di hadapan gurunya Ini dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam haitsu jalasa Jibril alaihissalatu wassalam amama Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil jalsah ad-dalata tu'adalatu 'ala al-adabi wal isra wal isti'dad lima yulqa ilaihi Dari sisi ketika Nabi Ibrahim duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat duduk yang menunjukkan terhadap adab ya dan juga fokus kefokusan persiapan persiapan akan apa mendapatkan ilmu lima yulqa ilahi terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya jadi sudah benar-benar siap baik jadi datang ke majelis ilmu itu harus sudah si siap, penampilan sudah siap, pikiran sudah si siap. Ya. Persiapan dengan baik. Jangan datang ke majelis ala kadarnya, masih ngantuk-ngantuk, enggak wudhu ya. Baik, persiapan dengan baik. Fasna rukbati ila rukbati. Sifatnya apa? Malaikat Jibril menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut na, Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke telapak ke ke atas di atas dua pahanya. Riwayat yang lain di atas paha na, Nabi. Ini menunjukkan sangat dekatnya seorang murid kepada gu, guru. Ya supaya benar-benar ilmu itu sampai dengan baik. Kemudian yang keenam dicatat jawazu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam bismihi. Dari hadis tersebut ada pelajaran bolehnya memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Baik, ya bolehnya memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau. Jadi ya Muhammad. Karena perkataan malaikat Jibril ketika itu ya Muhammad. Baik. Dan panggilan ini kata Syekh wa hadza yuhtamalu annahu qabla nahyi Ini ada ihtimal kemungkinan sebelum dila, dilarang. Jadi panggilan nama ini ya Muhammad ada kemungkinan sebelum ada larangan. Ya. Yaitu sebelum Allah melarang dari hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 64 La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha An-Nur ayat berapa? An-Nur ayat 64 Janganlah kalian ya menjadikan panggilan kepada Rasul antara kalian seperti memanggilnya sebagian kalian kepada sebagian yang yang lain. Ini larangannya. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang yang lain ini larangannya. Baik. Ala ahadi tafsirain berdasarkan salah satu dari dua tafsir. Baik. Dan kata Syekh di sini ini wayuhtamalu di kemungkinan juga bahwasanya ini jaro ala adatil Arab. Ini memang kebiasaan berlaku di atas kebiasaan orang Arab yang mereka itu memanggil ya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memanggil dengan nama namanya. Ini kebiasaan orang apa Arab orang Arab Badui Arab Baduy biasanya manggil Nabi dengan sebutan na, nama. Baik. Wahada akrab dan ini pendapat yang lebih lebih dekat. Lian al-awal yahtaju jual tarikh karena yang yang pertama perlu tarikh perlu cek uh, mana dulu yang lebih yang lebih dahulu apakah larangan ataukah e, kejadian tersebut ya larangan dulu atau kejadian tersebut malaikat Jibril memanggil dengan nama nama Muhammad ya Muhammad baik itu yang keenam ya bolehnya memanggil Nabi dengan namanya yang ketujuh jawazu su'alil insan amma ya'lamu min ajli ta'limi man la ya'lamu. Bolehnya seseorang bertanya jawazu su'alil insan bolehnya seorang bertanya dari perkara yang dia ketahui min ajli ta'limi man la ya'lamu Tujuannya untuk mengajari orang yang tidak mengetahui. Bolehnya bertanya, bolehnya seorang bertanya terhadap perkara yang dia ketahui dalam rangka mengajari orang yang tidak mengetahui. Misalkan ada tanya jawab nih biasanya dengan Ustadz Ahmad. Boleh tanya walaupun kita sudah tak tahu tujuannya supaya mengingatkan yang belum tahu. Di ana Jibril kana ya'lamul jawab karena malaikat Jibril itu mengetahui jawabannya. Ya, mengetahui jawabannya. Berdasarkan hadis dalam hadis sodakta sini malaikat Jibril setelah dijawab apa? Belum mengatakan sudakta Walakin idza qasada sairu an yata'allama man haula al-mujib fa inna dzalika yu'tabaru ta'liman lahum. Akan tetapi apabila seorang yang bertanya tujuannya untuk mengajari orang yang ada di sekitar mengajari orang yang ada di sekitar orang yang menjawab maka itu dianggap sebagai pengajaran untuk mereka. Kita bertanya tapi tujuannya apa? Untuk mengajir orang sekitar. Itu juga sebagai bentuk pengajaran. Ya. Secara tidak langsung kita ngajari yang hadir di situ. Kita bertanya ke Ustaz, Ustaz menjawab, kita juga termasuk yang mengajari jamaah yang hadir. Baik. Kemudian yang kedelapan annal mutasabbib lahu hukmul mubashir idza kanatil mubasyarah mabniyatan 'ala sabab. Bahasanya orang yang menjadikan sebab ya atau orang yang menjadi sebab untuknya al -huk, uh, eh, anal mutasabbib lahu hukmul mubasyir. Bahwasanya orang yang menjadi sebab bahwasanya orang yang menjadi sebab baginya hukmul mubasyir, hukum orang yang e, melakukan langsung ya. Orang yang menjadi sebab dia memiliki hukum orang yang melakukan langsung. Yang sedang ngajar ustad nih, ya. Kemudian kita kirim pertanyaan dengan sebab pertanyaan kita kemudian Ustaz menjawab lalu jamaah jadi tak tahu jadi paham ya nah kita juga sama hukumnya seperti mubashir orang yang ngajari ya baik jika kanat mubasyarah mabniya 'ala sabab apabila mubasyarah ya perilaku langsung dibangun di atas sebab. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Baik. Beliau tidak mengajari langsung, tapi melalui pertanyaan. Faiz kayaknya nggak tidur pagi dulu nih. Tidur dulu nggak, Faiz? Tadi jam 7 tidur dulu nggak? Tidur nggak? Pagi? Nggak. Berarti Faiz ini harus tidur dulu. Ya. Habis toran tidur dulu. Sebentar barang sejam. Jangan habis toran nongkrong di depan. <laughs> Niatkan tidurnya untuk supaya nggak ngantuk pas belajar ya. Baik. Jadi kata Nabi Jibril ini datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian bersamaan anal muallimah war rasul alaihi Bersamaan pengajarnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin lima kana Jibril huwa sabab di su'ali ja'alahu Rasul alaihi salatu wasallam huwal muallim. Akan tetapi ketika keberadaan Jibril alaihi salam beliau sebagai sebab untuk pertanyaan ya sebab beliau sebagai sebab disualihi untuk pertanyaannya maka Rasul menjadikan beliau sebagai muallim pengajar. Baik. Kalau kepanjangan cukup aja ya awal kalimat-kalimat awal. Yang penting antum paham. Faedahnya nggak harus semua yang anda baca. Sembilan jam berapa ini? Setengah sebelas kurang ya? Faidah yang kesembilan Bayanu anal islama lahu khamsatu arkanin Tulis adanya penjelasan bahwasanya Islam itu ada lima rukun bahwasanya penjelasan bahwasanya Islam memiliki lima rukun arkanun khamsatu arkanin arkanin ini jamak atau mufrad damar arkanun jam jamak atau mufrad jamak jamak apa nih hmm jamak taksir taksir ahsan jamak taksir ya ruknun arkanun jadi Islam bahwa penjelasan Islam itu memiliki lima rukun. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaba bidzalika wa qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Karena Nabi menjawab dengan hal itu. Beliau sebutkan rukun Islam, ya dari syahadat sampai menunaikan ibadah haji. Baik. Alhamdulillah dari awal belajar sampai sekarang sama ya. Dari awal nah mondok di bukan mondok, ngaji di tempat yang istilahnya NU sama aja rukun Islamnya. Ya. Baik. Yang beda tafsirnya. Ya. Baik. Kemudian yang sepuluh Annahu la budda an yashhadal insanu syahadat Sebentar kira-kira nih Annahu la budda an yashhadal insanu syahadah tun coba. Anau la buddha an yashhadal insanu. Bahwasanya harus an yashhada bersaksi seseorang. Bahwasanya harus seseorang itu bersaksi syahadatan syahadatun syahadatin. Syahadatan sebagai apa? an yashadal insanu apa kedudukannya hmm? maf'ul dari syahida yashadu syahadatan ya bahwasanya harus bagi seseorang untuk bersyahadat syahadatan bilisanihi dengan syahadat dengan lisannya mengucapkan dengan li lisan muqinan biha biqalbihi meyakini dengan syahadat tersebut terhadap syahadat tersebut biqalbi dengan hatinya alla ilaha illallah ini dengan lisan dan dengan ha hati kalau dengan lisan saja seperti siapa orang munafik ya orang orang munafik baik Famana la ilaha aila ma'bud haqqun illallah Maka makna la ilaha adalah Tidak ada yang diibadahi Dengan hak kecuali Allah Fatashhadu bilisanika muqinan Biqalbika Annahu la ma'buda minal khalqi Minal anbiya'i awil awliya awis salihin awis syajari awil hajari awir dalik hakun illallah maka engkau bersaksi dengan lisanmu ya engkau ucapkan dengan lisanmu engkau yakini dengan hatimu bahwasanya tidak ada yang berhak tidak ada yang diibadahi dari makhluk ini baik berupa para nabi atau para wali atau orang-orang soleh atau pohon atau batu atau selain itu hakun yang berhak kecuali Allah. Ya. Apa tadi? La ilaha illallah. La ma'budah hakun illallah. Itu maknanya. Ingat. Makna la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah. Maktubu, tulis. Makna la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah wa anna ma'bida min dunillah fahuwa batilun dan sesungguhnya apa-apa yang diibadahi dari selain Allah dia adalah batil ya batil Liqaulillahi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala Zalika bi anna Allah huwal haqq Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyul kabir hal itu bahwasanya Allah dialah yang al, dialah Allah al-haq yang berhak untuk diibadahi dan bahwasanya apa-apa yang mereka seru dari selain Allah itulah yang batil dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi Maha Besar Surat Al-Hajj ayat 62 ya berdasarkan firman Allah taala surat Al-Hajj ayat 62 dalil apa la ilaha illallah dalil makna la ilaha illallah baik Baik 10 dulu Eh 10 ya, ya 10 dulu Insyaallah kita lanjutkan Faedahnya pertemuan berikutnya Hadisnya dihafal Yang sekarang setoran Pekan depan tidak setoran Yang tadi tidak setoran Pekan depan setoran Ya Barakallahu fikum Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin <coughs> Baik kita sambung uh, pelajaran al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid. Al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da Yang siap Setoran matan silakan. Siapa dulu Angkat tangannya Fadhal man